Andai aku bisa mengubah semua kisah di dunia Menjadi bahagia akan kujadikan tempat yang sempurna Tak ada tangis yang sakiti jiwa Yeah, Psycho G That's right What? Now we gonna change this whole thing Yeah Yeah Andai aku bisa Untuk mengubah kisah Di saat kondisi dunia buat gelisah Sakitku tetapi kenyataan hidup yang harus aku hadapi Berbunyi genderang, perang pun menjelang Mengatasnamakan egois para pemberang Bumi pun mengerang, wabah pun menyerang Begitu gelapnya bagaikan tak ada terang Iman pada Tuhan, rukun dijatuhkan Bukan cinta tapi kebencian menentukan Hitam putih pun pudar tertutup api dan abu Langit yang biru pun berubah jadi abu dunia Menjadi bahagia Akan ku jadikan tempat yang sempurna Tak ada tangis yang sakit di Apakah hari ini akankah sampai di sini Lihatlah seperti apakah bumi kita kini Panas uapkan embun yang buat kita sejuk Bumi mendidih dan semua pun saling tunjuk Kita menuai tanpa ingat untuk menabur kembali Sekarang disesali saat kita telah hilang kendali Tak bisa berdali sampai kapan kan bertahan Iklim pun terasa memanas dengan perlahan Tak percaya pun tak berdegup Bernafsu kumpulkan harta karena rasa tak cukup Kasih tertutup dan semua saling makan Apakah rasa cinta masih bisa diterapkan Mereka yang di atas lupakan yang di bawah Memandang ke bawah dan mencibir sambil tertawa When leaders forget what it means to be humble Remember they stand on us when we fall they stumble Oh andai aku bisa mengubah semua kisah di dunia dunia Menjadi bahagia Akan ku jadikan tempat yang sempurna Tak ada tangis yang sakit di jiwa Ku ingin semua <laughs> Damai dan indah Di tempat kita berdiri Saat ini Hold our hands together Bersama kita bertindak Selamatkan dunia dan bumi tempat berpijak Hold our hands together bersama kita bertindak Selamatkan dunia dan bumi tempat berpijak Jihad